Dan insya Allah untuk besok adalah surah Sod jauh dari ayat 1 sampai dengan 70. Surat Sod dari ayat 1 hingga ayat ke 70. Baik pendengar dan pecinta Radio Kayaman di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim, tadarus bimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran melalui terjemah berkata. Sebelumnya kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب في لي آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يبوته شيء من علمه ولا يعوده Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta, terjemah inayah kita jilid ke-10 sudah memasuki ayat yang ke-7 ya, Al-Mulk Tabarak surah ke-67. Ibu dan Bapak bisa melihat, nah, Ibu Lisa nih bisa dibuka ya, halaman 155, Pak Fauzi. Ibu Jubaida, Ibu Ani nih, ibu-ibu dan Bapak yang lain sudah bisa dibuka ya.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 Qalu bala qad kafala sugra. Jaa mad wajib mutasil. Nanya di sini tetap panjang karena naknya bukan anak saya. Yang pendek kalau nak mutakallim wahdah berarti saya. Ini kami Allah ya. Qalu bala قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير بسم الله الرحمن الرحيم Iza ulku apabila tatkala ulku mereka dilemparkan Nih kan uh, ayat yang sebelumnya uh, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa sih harus ada kematian gitu kan? Yang menjadikan Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji menguji kamu. Itu ya. Eh, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa azizul wa huwal azizul ghafur. Nah ini. Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ini. Kalau enggak dilemparkan ke neraka. Nah ini. Ida ulku apabila kala ulku mereka dilemparkan piha di dalamnya. Sami'au mereka mendengar. Laha padanya. Syahikon. Jeritan. Suara yang dahsyat. Aduh sakit. Tolong itu kan. Wahia tafur. Dan ia neraka. Tafur mendidih. Apabila, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya. Mereka mendengar suara mereka yang dahsyat. Dan mereka mendidih. Ini dari ayat yang sebelumnya kan walilladzina kafaru bi rabbihim bujahan jahannam wa bi'sal nah, Dan bagi orang-orang yang mereka ingkar, mereka kafir bi kepada Tuhan mereka, azab ada siksa, ada azab jahannam, neraka jahannam. wabi salmasir masir dan amat buruk al-masir tempat kembali. Idza ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tabur. Idza ulku apabila tatkala mereka dilemparkan fiha di dalamnya, sami'u mereka mendengar laha padanya syahikan cerita suara yang dahsyat wahia dan ia atau neraka Tafur mendidih ya Allah Rabbi. Sakit mendidihkan. Seringan-ringannya siksa neraka itu orang yang pakai terompah, pakai sandal terompah, kepala, kepalanya mendidih ubun-ubun. Itu paling ringan. Allah Rabbi. Takadu tamayyadu minal ghayr. Kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir Kakadu hampir-hampir tamayyazut terpecah, terbelah. Minal ghaid dari atau lantaran marah neraka ini. Kullama setiap kali dilempar. Ulku dilempar fiha di dalamnya, ke dalamnya. Faujun sekumpulan. Sa'alahum bertanya kepada mereka ini para malaikat. Khazanatuha penjaga-penjaganya. Alam ya'tikum nadir. Alam ya'tikum apakah tidak datang kepada Bu Nazir seorang pemberi peringatan? Itu kan. Ini ini ini pertanyaan ngenyek gitu ya. Udah udah masuk neraka. Kenapa sih kamu bisa masuk neraka? Memang kamu gak diperingatin gitu kan. Jawab oleh orang-orang kafir. Qalu bala qad ja'ana nadzir. fakazabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir mereka menjawab, iya benar, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Tidaklah kami ini kecuali di dalam kesesatan yang besar. Kalau mereka berkata, mereka menjawab, Bala, iya benar, dulu ada seorang Rasul. Rasul terakhir kan Nabi Muhammad SAW. Setiap setiap kaum pasti ada Nabi dan Rasulnya. Qad ja'ana sesungguhnya ja'ana telah datang kepada kami. Nanya yang di sini tetap panjang karena bukan mutakalim wahdah. Nanya kami, nahnu. Nazir seorang pemberi peringatan. Fakazabda maka kami mendustakan. Mendustakan siapa? Rasul Nabi dan Rasul itu. Wakulna dan kami katakan Mana zalallah tidak menurunkan Allah min syai dari sesuatu in antum tidaklah kamu illa fi dhalal kabir kecuali dalam kesesatan kabir yang besar wa qalu law kunna nasma'u nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir wa qalu dan mereka berkata law kunna sekiranya kami adalah nasma'u kami mendengarkan au na'qilu atau kami ber, ber, berakal memahami makunna tidaklah kami fi ashabis sa'ir dalam penghuni as-sa'ir neraka yang menyala-nyala. Ini menyatakan bahwa orang kafir tidak punya akal, tidak punya otak. Ini nanti kita lihat tafsirnya ya. Kan ini nih. Kalau seandainya kami menyadari, kami sadar bahwa kami punya akal, waktu itu tidak akan masuk neraka. Tapi apa artinya? Penyesalan sudah tiada arti karena sudah terjadi. Wa qalu law kunna nasma'u nasma'u aw أو نعين أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير fa'tarafu maka mereka mengakui bizambihim dengan akan dosa mereka eh, dunub ya zambihim him mereka fasuhkan fasuhqa maka kebinasaanlah li ashabis sa'ir bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu ya. Itu dulu ya. Eh, sedikit-sedikit nah, nih terjemah perkataannya. Nggak nyambung. Kalau belajar terjemah perkata, baca depag. Kalau ayat-ayatnya yang mutasyabihat. Ada juga yang nyambung seperti ayat-ayat waris. Apa katanya? Kita lihat ya. Di tafsir Al-Misbah. Ibu dan Bapak yang memiliki Al-Misbah, volume ke-14 di halaman 342. Nih, kata tabarok, tabaroka ter, tem, terambil dari kata baroka. Ya, yang antara lain berarti mantap atau langgeng. Itu juga berarti kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Jadi, jadi continue. Makanya Rasulullah mengingatkan amal yang baik itu amal yang dawam wa in walau sedikit gitu apalagi banyak jadi hari ini beramal besoknya enggak lagi enggak gitu continue konsisten tetap istiqomah nah dari kata tersebut lahir kata berkat sementara ulama mengartikan bahwa tabarok ini maha suci padahal kan tabarok itu tadi itu kebaikan yang banyak ini menjadikannya serupa dengan kata subhana, maha suci Allah, subhanallah kan. Padahal seharusnya ia berbeda. Al-Biqai dalam penjelasan yang menggabungkan kedua makna di atas sehingga menjelaskan kata tersebut tabarakalladzi ini dalam arti maha besar, maha suci, maha tinggi, maha agung, mantap dengan kemantapan yang tak ada samanya disertai dengan kebajikan. Nah, keberkatan serta kelangsungan limpahan karunia-Nya tentu saja kita dapatkan buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Rujukan uh, ini ya, bisa dilihat di surat Al-Furqan untuk memperoleh penjelasan dan tambahan. Dilihat ya surat Al-Furqan nanti. Nah, kata biadihi terambil dari kata yadun, yad, yang berarti tangan. Yang bila dinisbatkan kepada Allah. Tangan di sini bukan berarti tangan seperti kita manusia. Maka ia bisa bermana kekuasaan atau nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itu yadullah wa qaidihim itu kan tangan Allah di atas di atas tangan mereka. Tangan di sini kekuasaan. Kata ini digunakan di sini untuk menggambarkan cukupan kuas, eh, kuas cakupan ya, menggambarkan adanya keseluruhan kekuasaan itu, cakupan kekuasaan itu terhadap sesuatu sekaligus pengendaliannya atas segala sesuatu. Karena tangan dalam penggunaan manusia digunakan untuk mengelola dan mengendalikan sesuatu yang digenggam. Allah yang di tangannya lah kekuasaan mengandung juga makna bahwa dialah Allah yang menganugerahkan kekuasaan bagi siapa yang dikendakinya. Dan dia pula mencabutnya. Nah, bisa dilihat nanti di surah Al-Imran. Ya, Al Imran ini surah ketiga ayat 26. Nanti dilihat ya. Nah firmannya menutup ayat pertama dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir ya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir nah di atas segala sesuatu maha kuasa mempertegas per pernyataan sebelumnya sekaligus memasukkan apa yang boleh jadi diduga belum termasuk di dalamnya misalnya yang belum wujud selama wujudnya bukan merupakan sesuatu yang mustahil menurut akal. Dengan adanya pernyataan ini, maka dipahami bahwa Allah tidak hanya kuasa dan mengendalikan apa yang berkaitan dengan kekuasaan, tetapi menyangkut segala sesuatu tanpa kecuali. Karena itu juga maka kalimat atas segala sesuatu didahulukan atas maha kuasa. Ini ya. Jadi Allah mengadakan segala hal, segala sesuatunya Allah kuasa. Kata al-maut, mati biasanya diperhadapkan dengan al-hayat. al hayat hidup. Bahkan dalam Al-Quran, jumlah kata al-maut dan yang seakar dengannya sebanyak jumlah kata al hayat Dan yang seakar dengannya yakni kurang lebih 145 kali disebut. Nah, hidup diartikan oleh sementara ulama sebagai sesuatu yang menjadi wujud merasa atau tahu dan bergerak itu hidup. Nah, Syekh Mutawali Asy'arawi memahami kata hidup dalam Al-Qur'an sebagai sesuatu yang mengantar kepada berfungsinya sesuatu dengan fungsi yang ditentukan baginya. Jadi ada fungsi, ada gerak gitu. Tanah misalnya berfungsi menumbuhkan tumbuhan. Jika ia gersang, Al-Quran menamanya mati. Jadi bukan hanya orang, orang mati aja. Jadi sesuatu yang ada fungsi, yang ada gerakan. Dan jika subur, maka tanah itu dikatakan hidup. Nah, manusia seharusnya berfungsi sebagai khalifah dan hamba Allah. Jika dia merusak dan durhaka, maka dia tidak hidup tetapi mati. Walaupun dia hakikatnya hidup. Tapi dikatakan mati. Karena tidak ada fungsi. Karena fungsi manusia adalah khalifah pilar dan untuk ibadah. Itu ya. Tidak uh, jadi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu. Jadi kalau tidak beribadah, kalau tidak tunduk pada Allah, berarti dia mati. Nah, kematian manusia dalam pentas bumi ini, dalam kehidupan di bumi ini bukanlah ketiadaan. Ini masih wujud tetapi berpindah ke alam lain. Itulah salah satu yang diisyaratkan oleh kata menciptakan kematian. Ada juga yang memahami mati dalam arti ketiadaan wujud. Yang memahami demikian, memahami ayat di atas dalam arti Allah menciptakan sebab-sebab kematian. Nah ini menurut Pak Quraish Shihab bahwa kematian diartikan dengan ketiadaan. Maka itu hanya berarti ketiadaan di pentas bumi ini. Makanya salah kalau orang menyatakan orang yang meninggal itu uh, berada dalam peristirahatan terakhir. Bukan, kematian itu hanya terminal aja. Terminal untuk menuju alam yang bako, alam yang baka, yang anggeng abadi, alam akhirat. Nah, penyebutan kata mati dan hidup dari sekian banyak kodrat dan kuasa agaknya disebabkan karena kedua hal ini merupakan bukti yang paling jelas tentang kuasanya. Nah, dalam konteks manusia di sini, Hidup tidak dapat diwujudkan oleh selainnya. Dan mati tidak dapat ditampik oleh siapapun. Keduanya tidak dapat dilakukan. Jadi hidup dan mati kuasa ilahi. Nah, ujian menyangkut hidup dan mati dipahami oleh sementara ulama dalam arti musibah kematian. Yang menimpa keluarga atau teman seseorang. Demikian juga anugerah kehidupan. Ya, kalau kematian kan musibah. Ke, musibah kematian hidup anugerah kehidupan serta kelahiran merupakan bahan ujian Allah kepada manusia. Jadi hidup dan mati adalah ujian. Apakah dia tabah dan sabar serta bersyukur dan berterima kasih? Ada juga yang memahami dalam arti Allah lah yang menciptakan kematian untuk membangkitkan dan memberi kamu balasan dan menciptakan kehidupan untuk menguji kamu. Menguji kamu. Atau Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Dan siapa yang lebih bergegas memenuhi ketaatan kepada Allah. Ibnu Ashur memahami ayat di atas dalam arti Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar kamu hidup lalu menguji kamu siapakah yang terbaik amalnya lalu kamu mati, maka kamu diberi balasan sesuai dengan hasil ujian tersebut selaku atau selagi hidupnya. Ulama ini menambahkan, karena tujuan yang terpenting dari penggalan ayat ini adalah adanya pembalasan tersebut. Jadi bagi orang yang diberikan kehidupan, kematian akan ada balasannya. Maka ayat di atas mendahulukan kata Allah mati, Itulah ungkapan bahwa hidup dan mati adalah ujian. Pendapat serupa dikemukakan oleh imam lain. Sedangkan Said Kutub mengomentarinya ayat di atas dengan menyatakan bahwa, menurut Said Kutub nih, bahwa kematian dan kehidupan adalah ciptaan Allah. Nah, ayat ini bertujuan membentuk hakikat tersebut dalam benak manusia dan mendorongnya untuk selalu sadar akan tujuan di balik penciptaan itu. Jadi Allah menciptakan manusia tidak sia-sia, ada tujuan, ada ada sesuatu yang ingin dia capai, yaitu bahwa kematian dan kehidupan bukanlah kebetulan atau tanpa pengaturan. Hidup dan mati bukan terjadi begitu saja, tetapi ada tujuan yakni ujian untuk menampakkan apa yang tersembunyi dari ilmu Allah menyangkut tingkah laku manusia di pentas bumi ini serta bahwa mereka wajar memperoleh balasan. Itu, ada balasan, ada surga dan neraka. Kemantapan hakikat ini dalam benak manusia akan menjadikan selalu awas dan waspada, memperhatikan dengan penuh kesadaran yang kecil dan yang besar, baik dalam niat yang terpendam maupun dalam hati Allah Maha Tahu, maupun dalam pengamalan yang nampak di alam nyata. Itu menjadikan manusia tidak lengah atau lalai dan tidak juga menjadikan ia merasa tenang hingga beristirahat tidak melakukan upaya apapun. Manusia tidak akan hidup tidak akan tenang kalau dia menyadari bahwa apa tujuan dia hidup dan mati, dihidupkan, dimatikan. Dari sini, menurut Said Kutub, ayat di atas ditutup dengan menyatakan bahwa dia maha perkasa lagi maha pengampun, agar menuangkan ketenangan di dalam hati siapa yang memperhatikan tuntunan Allah dan takut kepadanya. Karena Allah maha perkasa tetapi juga Allah maha pengampun. Demikian menurut Syed Kutub. Nah, firmannya ayyukum ahsanu amala siapa yang lebih baik amalnya tentu saja mengandung pengertian bahwa Allah mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Karena tidak dapat diketahui siapa siapa yang buruk amalnya. Bahwa ayat di atas tidak menyebut siapa yang terburuk. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya berlomba dalam kebaikan itulah yang seharusnya menjadi perhatian manusia, bukan berlomba dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu kan? Penyebutan sifat Al-Aziz, Maha Perkasa, terkesan ditujukan kepada para pembangkang yang wajahnya dijatuhkan hukuman. Wajar untuk dia dijatuhkan hukuman ya. Nah, dan Al-Ghafur, Al-Ghafur, Maha Pengampun kepada yang menyadari kesalahannya dan melangkah mendekati diri kepada Allah, ada ampunan. Itu, Situ dulu tuh. Itu dari uh, Al-Misbah. Kalau oh, dari Ibnu Kasir apa katanya ini ya? Ibnu Kasir juz ke-29. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Ini kan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Nih. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya yang maha mulia dan memberitahukan bahwa di tangannya lah kekuasaan semua kerajaan. ya ini dialah Allah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang dikehendakinya tiada akibat bagi apa yang telah diputuskannya, dan tiada yang menanya tentang apa yang diperbuatnya, karena keperkasaannya, kebijaksanaannya, dan keadilannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." Yang menjadikan mati dan hidup. Sebagian ulama menyimpulkan dari makna ayat ini bahwa maut itu adalah hal yang konkret, pasti adanya. Karena itu ia adalah makhluk yang diciptakan. Yang diciptakan makhluk pasti ada kematian. Makna ayat ialah bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada. Apa tujuannya? Untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya. Seperti apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firmannya surat Al-Baqarah ayat 28. Dilihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Tidak ada, mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Keadaan yang pertama dinamakan mati, yaitu al-adam, ketiadaan. Dan pertumbuhan ini dinamakan hidup. Adam kan tidak ada. Tidak yang tidak ada yang abadi Adam. Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Itu di surat Al-Baqarah ya 28 dilihat. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Nah, menurut sebagian ulama di, diungkapkan dari kota ada sehubungan dengan makna firman. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Ini yang menjadikan mati dan hidup ini. Apa katanya? Bahwa Rasulullah saw Alaihi Wasallam telah bersabda, "Innallaha azallab bani Adam bil mauti wa ja'ala dunya dar hayatin thumma dar mautin wa ja'ala al akhirata dar jazain thumma dar baqain Menurut Rasulullah sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam dengan mati sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam dengan mati innallaha azalla bani Adam bil maut Sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam dengan mati dan menjadikan dunia negeri kehidupan, lalu negeri kematian, dan dia menjadikan akhirat eh, sebagai negeri balasan, lalu negeri kekekalan, keabadian. Nah ini, firman Allah di surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati apa tujuannya? Supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Yakni yang terbaik amalnya seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ibnu Azlan bahwa dalam hal ini Allah tidak mengungkapkannya dengan kalimat lebih banyak amalnya. Ya, siapa di antara kamu yang lebih baik? Bukan lebih banyak, lebih baik amalnya. Kenapa? Itu kan. Ini. Kemudian disebutkan dalam firman selanjutnya, Wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yaitu maha perkasa lagi maha besar dan mahkota zatnya. Selain itu dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Dan kembali ke jalannya sesuai apa yang telah dia perbuat. Kemudian dia bertobat. Sesudah itu bertobat kepada Allah. Ya, sesudah berbuat durhaka terhadapnya dan menentang perintahnya. Sekalipun Allah maha perkasa, dia maha pengampun, maha penyayang, maha pemaaf dan maha penyantun. Itulah yang menyebabkan kita harus segera kembali saat berbuat kesalahan dan jangan mengulangi lagi. Ada penyesalan. Nah, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Nah ini maksudnya nanti ya. Tentang penciptaan Allah tuh. Coba lihat langit. Adakah sesuatu celah? Adakah sesuatu kekurangan? Coba lihat lagi sampai kamu lelah. Tidak akan kamu dapatkan sesuatu kekurangan yang apa yang telah Allah ciptakan. Itu kan. Itu dulu ya. Jadi kita paham, oh al-muluk itu itu. Jadi adanya hid, adanya mati. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin mengetahui mana yang amalnya lebih baik. Bukan lebih banyak tuh ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ayat berikutnya memperlihatkan bagaimana penciptaan tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Tidak ada celah kekurangan sedikit pun. Langit tidak ada tihangnya, tapi kokoh berdiri. Baik, di, di berapa ya? Di 0812 aja ya. Yang ingin bertadarus, silahkan. Ini dihafal, kan ada beberapa hadisnya kemarin yang hafal tabarok ini akan melindungi pembacanya. Walaupun hadis itu hasan. Jadi hasan itu tidak berarti bukan bukan hadisnya tidak dari Rasulullah. Dari Rasulullah cuma hanya segi perawinya gitu, kesohihan perawinya ada ter, ada cacat atau ada ini. Tapi teksnya dari Rasulullah. Itulah yang makanya hadis kadang-kadang jadi doif, jadi hasan gitu. Baik, di 0812 828 7881 yang ingin mencoba. Uh, eh, insya Allah kita ada pengajian di Depok, jangan lupa ya, Depok uh, hari Jumat. Jangan sampai nggak datang Ibu ya. Bapak, sayang sekali ada infokusnya, ada ada komputernya, ada tulisannya. Pokoknya kalau nggak pinter tajwid, abong deh ya. Jadi kita coba uh, ya di 0812 828 7881 al Muluk Dibaca juga ya itunya. A I U ba-nya. A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a itu. Assalamualaikum. Siapa ini? Dengan Soleh. Soleh. Di mana? Ciputat. Ciputat. Baik, silahkan. Ya. Radionya di situ dimatikan aja. Bapak dengar di handphonenya aja ya.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 مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Jadi yang pertama bukan basara, basoro, sod. Sumarji'il basara. Gitu. Diulang. ثم مرجع البصر بصر راء راء تفخيم مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رسوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ من الغيظ أكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير Zainya lebih rapuh خزا جدا Dari خزا Khoza Diulang Kulama كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير Syukran. Terima kasih. صدق الله العظيم Mhm. kasih Ustaz Baik. Assalamualaikum. Di 85904785 masih di surah Al-Muluk ya. Kami berikan kesempatan nih. Uh, masuk pesan. Ada tujuh. Ya Pak Ari terima kasih sekali mengingatkan saya mau belajar lagi. Menyenangkan ternyata. Selama ini baca tabarok, tabarok yang <laughs> al mulut tapi nggak ngerti. Itu ini. Di ayat pertama ada peringatan. Keduanya ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan manusia bukan kebetulan, bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan itu menciptakan maut dan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dua patah dibaca satu jadi mad iwad amala kata orang Tanjung Peril saya mau pari baru bisanya dua patah dibaca satu ya nggak apa-apa dikit-dikit ya wahwal alif lam qamariyah wahwal aziz matobi azizul alif lam qamariyah gofur Timur, Mad Sukun. Kalau lupa sebut saya, Mas Ari di Gang Sukun. <laughs> Assalamualaikum. Radio Ibu dimatikan aja di sana. Ah, ah. Oh iya, iya. Iya. Iya, siapa ini? Radionya dimatikan, Ibu dengarnya di handphone. Ah, oh iya. Siapa ini? Bu Astuti. Di mana Ibu? Di Bintaro. Di Bintaro. Silahkan. Mau diulang lagi dari awal? Tabarok ya Pak. Iya, tabarok. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, putus-putus bacanya jangan putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepanjangan. Matobi itu satu alif. Bismillah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت Baik, jangan buru-buru kolnya. Allazi khalaqal Kalau ibu tadi khalaqal, jangan buru-buru. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. الذي خلق الموت Khalaqal nyambung. Ibu belum kelas C nih. Apa? Terusin dulu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. الذي خلق الموت Khalaqal lamnya lamnya eh, seperti ditahan tapi tidak ditahan. Jangan buru-buru. Alladzi khalaqal mauta idhar komariah tapi tidak khalaqal nggak gitu. Ibu mau beli apa? Mau beli arloji. Mau beli almanak. Almanak. Nggak gitu. Alnya berasa. Ya. Ini, eh, ini alaji ya? Alazi. Jangan alaji. Alazi. Alazi al Alazi Kholakol. Kol. Alazi Kol mau. Mau. Dawal. Hayat. Banyak belajar ya, sudah kenal tapi belum mantap ya Belajar lagi ya Iya, sudah sudah lancar sebetulnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa kalau mau nyoba. Harusnya kan Ibu belum kelas C kelihatannya. Tapi nggak apa-apa kalau mau nyoba mah nyoba aja. Tapi kalau belum ini mm, dikasihnya nggak banyak dulu. Iya. Pak Hari saya mau ikut pengajian di Depok, mm -mm, tapi saya nggak tahu alamatnya, Tong. Di Jalan Kartini 58. Ya, Jalan Kartini 58, Perum Permata Asri, Blok E nomor 5. Tanya aja rumahnya Irfan. Ibu dokter, Ibu Lisa atau Bapak Fauzi. Ya, alhamdulillah di Depok itu ada Pak Prianto, ada Pak Prinanto, ini donatur-donatur kita. Jadi teks-teks itu dipotokopikan oleh mereka dibantu semua. Alhamdulillah ya. Jadi kalau di, di Depok itu teks makalah-makalah tajwid itu gratis. <laughs> Jadi sayang kalau nggak datang ya Allah ya Rabbi. Aduh kalau nggak pinter teh abong deh. Mudah untuk pinter. Mudah untuk pinter kenapa? Ya karena didukung alat gitu. Selama ini kan belajar kita nggak ngerti karena nggak nggak ditunjuk ditunjuk ini kenapa? Ini jadi apa? Kenapa? Nah ini ditunjukkan. Ini loh penyebab lafad Allah dibaca tebal itu karena sebelumnya baris di atas ini loh. Kalau nggak fatah domah. Kalau kalau sebelum lafad Allah baris di bawah, ini nih yang kasroh. <laughs> Itu. Aduh. Yang menyebabkan seseorang masuk surga, masuk neraka adalah karena sebab kehidupan di dunia. gitu kan. Ya, ada usaha manusia. Ha, kalau hakikat Allah itu lain cerita, yaitu kuasa Allah. Jadi seseorang eh, ini kan ahsanul amalad. Adanya hidup dan adanya mati dan hidup. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji seberapa jauh, seberapa besar perbuatan kita ini di dunia dan di dunia ini kan. Di akhirat itu nanti kita eh, hasilnya itu ya, mengetam. Sekarang menanam. Nah, penyebab lafad Allah dibaca tebal atau tipis tergantung huruf eh, baris huruf sebelumnya. Ya, huruf uh, huruf di huruf itu ada barisnya. Jadi lafaz Allah dibaca tipis atau tebal tergantung uh, apakah di atas huruf itu barisnya di atas atau di bawah. Gitu. Kalau di bawah kan perbuatan salah misalnya, maka lafaz Allahnya dibaca tipis. Kalau sebelumnya lafaz Allah itu ada huruf baris di atas, maka dibaca tebal. Lain dengan alif lam. Alif lam dibaca tipis atau uh, alif lam dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu apa. <laughs> Itu menyenangkan kan? itu Kalau setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah, maka lamnya dibaca. Ada tanda bacanya. Kalau setelah alif lam itu ketemu huruf-huruf samsiah, maka alif lamnya tidak dibaca. Ah, enak sekali. Kadang ada warna-warni. Apalagi kalau e, mau mau e, apa di komputer di, di ini di copy kemudian di print printnya berwarna ah jadi belajar tajwid, ya, Alhamdulillah ya kita tidak boleh sombong. Tapi kenyataannya Alhamdulillah Allah titipkan ilmu yang sedikit kepada kita untuk berbagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Bahkan belajar dengan kita ini bukan bukan hanya paham. Tapi tujuan kita adalah untuk jadi tutor-tutor. Jadi hari ini jadi murid, besok jadi guru. bisa lah mudah <laughs> ya. Karena dengan ilmu semuanya juga. Baik ya. Ini tabarok diulang-ulang, dihafal karena ada beberapa hadis kan orang yang hafal tabarok ini tidak hancur jasadnya di dalam kubur. Tabarok nanti akan membantu membantu saat malaikat ber, mau bertanya, mau nyiksa kita di alam kubur, tabarok yang menghalangi. Itu hadisnya memang tidak soheh, ya tidak mutawatir uh, kualitasnya hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت حمس إيه؟ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Segitu dulu ya, nanti dua hari setelah ini kita teruskan kembali. Untuk besok, kelas B masih Al-Adiyat, Wal-Adiyat ya. Itu. Yang ingin uh, bertanya ataupun saran, kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 8287881 0812-828-7881 Untuk para mualaf tunanetra saudara-saudaraku kasetnya diambil ya Kami sudah bikinkan kaset-kaset lagu uh, A, I, U, Ba juga sama A, I, U, Ba U, An, Ani, A Naminal mu'ni i an ani a Itu sudah sudah kami bikinkan silahkan diambil ya. Untuk itu bisa menghubungi Mbak Yati di 993 88603. 993 88603. Ingat untuk tunanetra dan mualaf gratis ya, jangan dibayar, gratis <laughs> itu. Yang bukan tunanetra bukan mualaf diganti karena kita lagi ber berbagi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila itu pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk pingisan hari ulang tahun sematan hari ini